Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa Ini adalah pertemuan yang ketiga dalam pembacaan kitab Al-Mustafa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang kedua kemarin kita telah membaca sebagian dari hak yang pertama yaitu mengimani kenabian dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana keimanan ini merupakan keimanan atau hak yang pertama ini merupakan hak yang paling pokok, yang paling mendasar dan menjadi sandaran bagi hak-hak yang selainnya, yang setelahnya dan hak ini yaitu mengimani Nabi Muhammad SAW mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah mengimani bahwa beliau benar-benar Nabi dan Rasul utusan Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang tidak beriman tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang kafir. Adapun yang kedua, inilah yang akan kita baca pada kesempatan ini, yaitu kandungan yang kedua dari keimanan kita kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Athani al-imanu bi anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam risalatun ammatun. Yaitu mengimani bahwasanya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran beliau agama beliau adalah risalah ajaran dan agama yang amah berlaku umum berlaku umum maknanya yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia dan jin baik yang hidup di zaman beliau ataupun yang hidup setelahnya sampai hari kiamat kata beliau fawajibun ala jami'i thaqalaini al-jinni wal insi ala ikhtilafi ajnasihim wa alwanihim منذ بعثته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يؤمنوا به ويتبعوه Ya, maka kewajiban kepada atau kewajiban bagi seluruh taqalain. Taqalain istilah ya untuk dua makhluk Allah taala, dua golongan makhluk Allah taala yang Allah ber, yang Allah berikan syariat ini kepada mereka, ya, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia wajib bagi seluruh jin dan manusia ala ikhtilafi ajnasihim dengan berbagai jenis mereka wa alwanihim dan berbagai macam-macam mereka ataupun warna-warna mereka ya dengan berbagai macam jenis manusia dan jin wajib bagi mereka semua منذ بعثته semenjak dibang, diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam wa ila al ardha wa man 'alaiha dan sampai pada masanya Allah mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya yaitu sampai pada hari kiamat wajib bagi mereka semua ayyuminu bihi wa yattabi'uhu. Wajib untuk mengimani beliau dan mengikuti beliau. Ya. Wala yas'u ahadan qattu ayakhruja an syariatihi dan tidak boleh bagi seorang pun sama sekali siapapun itu ayakhruja an syariatihi untuk keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam au ayyadina bi ghairi ma ja'a bihi atau beragama dengan selain apa yang beliau bawa. Nah, sehingga dari sini kita ketahui bahwa risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, agama beliau ini bukanlah terkhusus pada zaman beliau saja, bukan terkhusus untuk bangsa Arab saja, tetapi itu adalah risalah dan agama yang berlaku semenjak beliau diutus sampai hari kiamat dan berlaku untuk seluruh umat manusia bahkan untuk seluruh bangsa jin ya qala Allah azza wa Allah azza wa berfirman di sini ada kekurangan ya. Harusnya di sini ada wama. Allah taala berfirman, "Wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasul melainkan kafatan linnas menyeluruh bagi umat seluruh umat manusia ya basyiran wa nadhira sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikutinya dan peringat, memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikutinya yang bermaksiat kepada beliau ya waqala subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arsalnaka lin rasula dan kami utus engkau wahai rasul wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia ini ya sebagai rasul ya Allah taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul linnasi untuk umat manusia seluruhnya. Wa ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Bagi alam semesta ini secara keseluruhan. Wal alamuna dan alam semesta yang dimaksud di sini adalah al jin wal insu, adalah jin dan dan manusia. Nah, karena mereka lah yang dituju dengan risalah tersebut. Nah, waqala subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha." Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini ya, liunzirakum bihi agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini man balag dan agar aku memberikan peringatan kepada siapa saja yang kesampaian Al-Quran ini, yang Al-Quran ini sampai kepadanya ya dan Al-Quran ini walhamdulillah telah sampai kepada kita semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan akan sampai pada umat-umat setelah kita sehingga menunjukkan bahwasanya risalah beliau atau Al-Quran ini atau agama Allah Ta'ala yang dibawa dalam Al-Quran ini ya adalah berlaku bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ursiltu ilal khalqi kafatan dan aku diutus kepada makhluk ini secara menyeluruh ya wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli ahmar wa aswada dan aku diutus untuk semua manusia baik itu yang berkulit merah ataupun berkulit hitam taib ini adalah kandungan yang kedua yaitu kita meyakini bahwasanya risalah beliau ajaran agama beliau itu berlaku secara umum tidak hanya pada kalangan tertentu saja Asal itu yang ketiga, yang harus kita yakini, yang harus kita imani, dalam mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yaitu i'tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya seluruh para nabi dan para rasul fala nabiyya ba'dahu maka tidak ada seorang pun nabi setelah beliau ya beliau adalah nabi terakhir tidak ada seorang pun nabi setelah beliau yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rasul dan nabi ya Nah, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka jelas kita yakini kebatilannya. Dan orang yang mengikutinya adalah orang yang kafir. Nah, wa anna syari'atahu hiya nasikhatu li jami'i syara'i dan bahwasanya syariat beliau adalah syariat yang menghapus ya terhadap seluruh syariat-syariat sebelumnya. Sehingga orang yang masih bersikukuh untuk mengikuti syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu syariatnya Nabi Isa, atau syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka sesungguhnya dia tidak berhak dan dia dikatakan sebagai orang yang kafir ya karena dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fala yaqbalu Allahu ba'da bi'satihi dinan siwal Islam. Maka Allah taala tidak akan menerima setelah diutusnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan menerima satu agama pun selain daripada Islam. Nah, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari seorang pun dari laki-laki dari kalian. Ini beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari laki-laki yang hidup di antara umat manusia sampai hari kiamat. Ya. Adapun putra beliau ya yang laki-laki telah meninggal dunia ketika beliau masih uh, ketika mereka masih kecil ya tidak ada yang menjadi laki-laki dewasa nah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin akan tetapi akan tetapi beliau adalah utusan Allah taala dan penutup seluruh para nabi maka subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala berfirman wa man yabtaghi al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati al khasirin barang siapa yang mengikuti atau mencari ya barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama fala yuqbala minhu maka tidak akan diterima darinya agama tersebut wahwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat nanti akan termasuk golongan orang-orang yang merugi yaitu orang-orang yang kafir karena dia tidak beragama dengan agama Islam. Waqala sallallahu alaihi wasallam wa innahu la nabiyya ba'di dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Waqala sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutupnya seluruh para nabi. Nah, masyarul ikhwah azanillahu iyyakum. Inilah tiga perkara yang harus kita imani berkaitan dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini yang pertama, kita meyakini bahwa bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Yang kedua, kita meyakini, mengimani bahwasanya risalah ajaran agama beliau ya, berlaku umum, bukan hanya khusus pada zaman beliau atau pada bangsa tertentu, tetapi umum ya berlaku bagi seluruh manusia dan jin yang hidup setelah beliau diutus sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga kita imani bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, sehingga tidak ada berhak, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengklaim ataupun mengaku sebagai nabi dan rasul dan tidak boleh seseorang itu mengikuti klaim dakwaan orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga perkara yang harus kita imani dan insya Allah kita akan lanjutkan pada hak yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. taala wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. alamin.